Kita semuanya yang hidup di dunia adalah memiliki tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah sebagaimana apa yang disangka oleh sebagian manusia bahwa kehidupan mereka di dunia hanya semata-mata untuk memuaskan nafsu syahwat mereka. Mereka beranggapan bahwasanya kehidupan dunia adalah berlomba-lomba untuk mengejar dunia tersebut. Di antara mereka beranggapan bahwa inilah bagian dari kebahagiaan yang mereka akan dapatkan ketika mereka hidup di dunia. Sehingga mereka saling berlomba untuk mengejar dunia dan dunia. Maka memang demikianlah Allah Subhanahu wa taala jadikan dunia tersebut sebagai perhiasan. Yang kemudian perhiasan tersebut menjadikan di antara manusia yang kemudian lalai menganggap bahwasanya dunia adalah segala-galanya. Padahal hakikatnya itu semuanya adalah fitnah, ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba. Apakah hamba tersebut bersabar ketika menghadapi ujian dan cobaan tersebut? Ketika diberikan berbagai nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut, Apakah dia bersabar dan apakah dia kemudian bersyukur dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Dikatakan bersabar karena di satu sisi seorang yang diberikan ujian berupa kenikmatan maka dia butuh untuk senantiasa istiqomah dan sabar di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak manusia tidak bisa bersabar Ketika diberikan nikmat yang melimpah, ketika diberikan kelebihan dari harta benda, maka kewajiban seorang muslim, seorang mukmin, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala adalah dia kemudian bersabar jangan sampai dia terjerumus dengan sebab kenikmatan yang Allah berikan kepadanya tersebut dia terjerumus di dalam perbuatan kufur terhadap nikmat yang Allah berikan tadi. Dia tidak bisa bersabar di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia jadikan harta bendanya tersebut justru untuk bermaksiat kepada Allah. Nauzubillahi min dzalik. Demikian juga satu sisi seorang harus bersyukur dengan nikmat tadi. Karena berapa banyak orang yang kufur nikmat yang dia tidak kemudian menjadikan harta yang dia dapatkan, kenikmatan yang dia dapatkan, kesehatan yang dia miliki tidak dijadikan dalam rangka untuk menopang dirinya, dalam rangka untuk mempersiapkan bekal dia kelak di akhirat. Para hadirin kaum muslimin yang saya muliakan, maka demikianlah masing-masing manusia memiliki perspektif sudut pandang yang berbeda-beda tentang hakikat kehidupan dunia ini. Di antara mereka menganggap bahwasanya kebahagiaan kehidupan dunia adalah semata-mata dengan apa yang mereka akan dapatkan dari dunia tersebut. Padahal tidak demikian. Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan dalam firman firman-Nya yang mulia dalam surat Al-Maidah ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa'i wal banin Yaitu dalam surat Ali Imran, dalam surat Ali Imran ayat 14. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Zuyina linnas nas hubbus syahawat minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minan zahabi wal fiddah wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth." Dzalika mata'ul hayati dunya wallahu innahu husnul ma'abat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Ali Imran ini zuyyina linnas dijadikan atau dihias-hiasi manusia atau kepada manusia itu kecintaan kepada syahwat minan nisa kecintaan terhadap para wanita wal banin terhadap anak-anak wal qanatiril muqantarati minadh-dhahabi wal fiddah dan perbendaharaan dari emas dan perak. Wal khailil musawwamati wal an'ami wal harf dan kuda-kuda yang mahal. Dalam hal ini adalah kendaraan-kendaraan yang mahal yang disukai yang dicintai oleh manusia. Wal harf dan demikian juga tanaman, ladang, persawahan yang ini pun merupakan bagian yang Allah jadikan itu sebagai kecintaan yang ada pada manusia. Dzalika mataul hayati dunya. Yang itu semuanya adalah merupakan perhiasan kehidupan dunia. Wallahu indahu husnul ma'ab. Dan di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah sebaik-baik tempat kembali. Dalam akhir ayat ini Allah mengingatkan bahwa yang sebaik-baik tempat kembali adalah kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala di sisinya. Maka di sini menunjukkan bahwa apa yang dimiliki atau apa yang ada di dunia ini tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah Subhanahu wa taala sediakan kelak di akhirat dari jannah, dari surganya, dari kenikmatan yang mala ainun ra'at wala udhunun samiat wala khatara ala qalbi bashar. Kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh pandangan mata yang tidak pernah didengar oleh telinga manusia, bahkan yang tidak pernah terbetik dalam betikan dada manusia. Kenikmatan yang ada di surga Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan yang ada di dalam jannahnya. Maka apa yang ada di dunia kalau dibandingkan dengan apa yang disisi Allah Subhanahu wa taala tersebut tidak ada nilainya sedikit pun. Karena sesungguhnya sebaik-baik tempat kembali adalah apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin kaum muslimin yang saya muliakan. Disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ketika beliau menyebutkan tentang tafsir dari surat Ali Imran ini di mana beliau memaparkan bahwasanya manusia di dalam menghadapi dari apa yang ada dari perhiasan dunia tersebut terbagi menjadi dua golongan. Menjadi dua golongan. Golongan yang pertama disebutkan oleh beliau alladzina ja'aluha ghayah. Mereka-mereka yang menjadikan dunia itu sebagai puncak tertinggi tujuan kehidupan mereka. Sehingga mereka mencurahkan seluruh kehidupannya, hartanya, kesehatannya, fisiknya semata-mata untuk mendapatkan dunia dan dunia. Maka keadaan orang yang demikian akhirnya adalah atau pada akhirnya mereka tidak mendapatkan apa-apa yang Allah sediakan kelak di akhirat. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam firman-Nya, "Man kana yuridul hayata dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha." وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Barang siapa Yang menginginkan kehidupan dunia Wazinataha dan perhiasan yang ada di dalamnya maka kami akan penuhi apa yang mereka usahakan tersebut dan tidak dirugikan atau tidak dikurangi dari apa yang mereka usahakan tadi. Wahum fiha la Apa yang mereka inginkan dari dunia Allah berikan sesuai dengan apa yang ditakdirkan kepadanya dari apa yang mereka usahakan di dunia tersebut. Tetapi apakah orang-orang yang demikian keadaannya terpuji di sisi Allah Subhanahu wa taala? Apakah mereka juga akan mendapatkan kelak yang mereka harapkan dari kebaikan di akhirat. Ternyata Allah menegaskan ulaikal ladina laisa lahum fil akhirati illan nar. Mereka adalah orang-orang yang tidak ada bagian sedikit pun dari kebaikan yang mereka akan dapatkan kelak di akhirat kecuali api neraka. Wa habita ma sana'u fiha dan runtuh, gugur, terhapus apa-apa yang mereka telah usahakan di dunia tersebut. Wa batilum makanu ya'malun. Dan batil tidak ada manfaatnya, sia-sia dari apa yang telah mereka kerjakan tersebut. Kenapa? Karena mereka tidak menjadikan tujuan hidupnya adalah sebagai bekal untuk akhirat Allah Subhanahu wa taala. Mereka semata-mata orientasi kehidupannya adalah untuk mendapatkan dunia dan dunia. Maka orang yang demikian keadaannya karena tujuannya adalah semata-mata untuk mendapatkan dunia dan dunia, maka mereka pun mendapatkan balasan yang setimpal dengan apa yang mereka usahakan tersebut. Mereka tidak mendapatkan apa yang Allah Subhanahu wa taala sediakan kelak di surganya yang penuh dengan kenikmatan yang tidak pernah didengar oleh yang tidak pernah dilihat oleh pandangan mata tidak pernah didengar oleh telinga manusia tidak pernah terbetik dalam dada manusia. Para hadirin kaum muslimin yang saya muliakan. Maka keadaan orang yang pertama ini adalah keadaan yang sejelek-jelek manusia ketika mereka hidup di dunia. Sehingga mereka memperturutkan hawa nafsunya untuk semata-mata mengejar kenikmatan dunia saja. Para hadirin kaum muslimin yang saya muliakan. Kemudian golongan yang kedua alladzina ja'aluha wasilatan yatawassaluna ilaihi ila mardatillahi wa subah ila mardatillahi wa jannatih yang mereka orang-orang yang menjadikan dunia semata-mata sebagai wasilah sebagai perantara dia untuk mendapatkan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala sediakan kelak di akhirat sehingga mereka menjadikan dunia tersebut sebagai penopang, sebagai pendukung dalam mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka menjadikan harta yang dia miliki, kesehatan yang dia miliki, apa yang mereka usahakan di dunia yang dia harus bekerja mencari ma'isyah, mencari nafkah, mencari nafkah untuk keluarganya dan anak-anaknya. Mereka niatkan itu semuanya untuk apa? untuk beribadah, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menyadari bahwa dia wajib untuk mencari nafkah bagi keluarganya, maka dia pun bekerja banding tulang dalam rangka itu semuanya adalah memenuhi kewajiban yang Allah wajibkan kepada seorang bapak, seorang kepala rumah tangga sehingga dia pun bekerja sehingga seorang yang bekerja bukanlah sesuatu yang aib, bukan tercela, bahkan adalah kewajiban bagi seorang kepala rumah tangga untuk memenuhi kewajiban dia. Sebagai nafkah, sebagai ma'isyah, sebagai kehidupan dan nafkah bagi keluarganya. Para hadirin kaum muslimin yang saya muliakan, maka demikian pula apa yang dia dapatkan dari harta ketika Allah berikan dari rezeki yang lebih dari harta yang melimpah, dia pun jadikan itu semuanya sebagai penopang bagi ibadah-ibadah yang memang Allah Subhanahu wa taala syariatkan dari harta-harta yang demikian keadaannya. Sehingga dia jadikan harta tersebut untuk dalam rangka infak, dalam rangka sedekah, dalam rangka menopang kewajiban yang Allah wajibkan kepadanya seperti dalam ibadah haji atau syariat-syariat yang memang membutuhkan dari harta ya seperti mungkin ibadah nam udhiyah ibadah kurban ataupun ibadah-ibadah yang lainnya yang memang membutuhkan harta karena dia menyadari bahwasanya harta yang dia dapatkan tersebut adalah tidak lain adalah rezeki yang Allah berikan kepadanya dan itu semuanya adalah sebagai penopang sebagai pendukung yang Allah jadikan dalam kehidupan kelak di akhirat. Sehingga ketika dia mendapatkan dari harta yang dia cari setiap harinya tersebut tidak lain dia niatkan itu semuanya untuk mendukung ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan justru kemudian dia meniatkan dengan harta tersebut dalam rangka untuk semata-mata dunia menumpuk-numpuk harta, benda dan sama sekali tidak terbetik sedikit pun untuk kehidupan dia di akhirat kelak. Sehingga dia menjadi seorang yang tidak memiliki sifat dermawan, tidak memiliki sifat orang yang baik yang kemudian mudah untuk menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan dia adalah menjadi orang yang paling takut dengan kemiskinan menghantui dirinya. Kenapa? Karena cita-citanya hanya semata-mata untuk mendapatkan dunia. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam telah mengisyaratkan di dalam hadis yang sahih Ketika beliau menjelaskan tentang keberadaan manusia. Ketika dia memiliki cita-cita yang berbeda antara seorang yang memiliki cita-cita dan tujuan hidupnya itu yang satu adalah tujuannya dunia, yang satu tujuannya adalah akhirat. Rasulullah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menyebutkan mangka nati dunia hammahu. Barang siapa yang dunia itu adalah cita-cita tertingginya, Ja'alallahu faqrahu baina ainai. Maka Allah jadikan kemiskinan itu di hadapan matanya. Dia selalu dihantui oleh kemiskinan. Kenapa? Karena dia semata-mata cita-cita tertingginya adalah dunia dan dunia. Apa yang dia dapatkan mungkin dari sedikit dari bagian dari harta yang kemudian dia jadikan dunia tersebut sebagai tujuannya. Dia pun takut kalau harta tersebut kemudian hilang dari dirinya. Kemudian dia takut untuk jatuh miskin. Tidak dijadikan itu semuanya untuk menopang dirinya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semata-mata dia untuk mendapatkan atau untuk memenuhi dari kebutuhan syahwatnya. Baik syahwat terhadap harta atau syahwat terhadap wanita tidak dalam jalan yang diizinkan atau yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang demikian keadaannya senantiasa dihantui, diberikan rasa takut untuk jatuh miskin. Kenapa? Karena apa yang disebutkan oleh Nabi tadi. Orang yang dia cita-cita tertingginya adalah dunia dan dunia. Wa farraqa alaihi syamlah. Dan orang yang keadaannya demikian dicerai berikan seluruh urusan-urusannya. Tidak barokah apa yang dia dapatkan. Mungkin yang dia dapatkan dari harta yang dia cari tersebut. Allah berikan diuji dengan harta yang melimpah. Tetapi ternyata urusan yang dia dapatkan malah justru semakin carut marut. Yang harusnya dia mendapatkan harta yang lebih tadi bisa untuk ya menutup kebutuhannya. Tetapi ternyata senantiasa kurang dan kurang. Tidak ada barokah dari harta yang Allah berikan tadi. Bahkan naudzubillah, kadang-kadang seorang yang memiliki harta yang lebih diuji dengan ujian yang lebih pula ternyata dia akhirnya jadikan harta tersebut ke dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa yang dia dapatkan dari harta yang lebih ternyata justru tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Bahkan dia terlilit dengan beban-beban yang sangat besar. Yang pada dasarnya kalau di atas kertas dia sebenarnya adalah bisa menutupi kebutuhan-kebutuhannya tadi. Ternyata Allah jadikan urusannya tersebut tercerai berai. Tidak ada barokah sedikit pun dalam hartanya. Walaupun mungkin secara kuantitas atau secara hitungan di atas kertas, mungkin nilainya adalah lebih. Tetapi ternyata apa yang dia dapatkan tersebut dicerai berikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Rumah tangganya, anak-anaknya, hartanya tidak ada barokah. Disebabkan apa? Karena cita-citanya adalah semata-mata dunia dan dunia. Na'udzubillah min dalik. Para hadirin kaum muslimin yang saya muliakan. Kemudian An-Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan seorang yang cita-citanya adalah semata-mata untuk mendapatkan akhirat Allah Subhanahu wa taala. Semata-mata untuk mendapatkan jannah surga Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang yang dia hidup di dunia ini ada dalam rangka untuk mempersiapkan bekal dirinya kelak. Ada kehidupan yang lebih panjang, bahkan abadi. Kehidupan di akhirat kelak. Karena kita semuanya akan kembali. Akan kembali dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di alam akhirat kelak. Dan dijadikan dalam kehidupan yang kekal abadi. Maka seorang yang cita-citanya adalah akhirat. Maka dia jadikan dunia tersebut untuk bekal untuk menopang kehidupan akhiratnya. An Nabi alaihi salatu wasallam beliau mengatakan mangkanatil akhiratu hammahu. Barang siapa yang akhiratnya itu adalah cita-cita tertingginya. Maka Allah Subhanahu wa taala ja'ala ghinahu baina 'ainaih. au ja'ala ghinahu fi qalbihi. Maka Allah Subhanahu wa taala jadikan Kekayaan itu ada dalam hatinya, ada di hadapan dirinya. Allah Subhanahu wa taala jadikan bahwasanya kekayaan yang sebenarnya adalah apa yang ada dalam hatinya. Maka benarlah apa yang dikatakan oleh An-Nabi alaihi salatu wasallam dalam riwayat yang lainnya. Laisal ghina an kathratil aradi wa innamal ghina ghinan nafs. Tidaklah yang dinamakan kekayaan itu adalah semata-mata kekayaan harta akan tapi yang dinamakan kekayaan adalah kekayaan yang ada dalam jiwa, yang ada dalam hati seorang hamba. Dia merasa kona'ah, merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepadanya dari harta, dari rezeki tersebut. Dia bersyukur kepada Allah dengan kenikmatan yang Allah berikan dari harta tadi. Dia gunakan untuk ketaatan kepada Allah. Dia senantiasa menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dia senantiasa berusaha untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan dia pun rela untuk melepas dari apa yang dia berada dalam kehidupan dunia tadi ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil di dalam kehidupan yang tersebut untuk dipanggil untuk memenuhi dari panggilan-panggilan salat, maka dia pun berusaha untuk memang menjawab panggilan tersebut, mendatangi masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala dengan tidak ada rasa berat sedikit pun yang ada pada diri mereka. Kenapa? Karena mereka tahu bahwasanya apa yang mereka jalani dalam kehidupan ini semata-mata adalah milik Allah Subhanahu wa taala dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya yang apa yang diberikan kepadanya adalah titipan dari Allah. Kalau Allah menghendaki untuk dicabut, Allah akan cabut itu semuanya. Para hadirin kaum muslimin yang saya muliakan. Dan demikian orang yang cita-citanya adalah akhirat tadi. Maka Allah subhanahu wa ta'ala jadikan wajama'a amrahu kullah. Atau wajama'a amrahu kullah. Atau kama kala nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah kumpulkan segala urusannya tersebut. Sehingga apa yang tercerai berai dalam kehidupannya mungkin dia sibuk demikian sibuk demikian Allah mudahkan urusan-urusan tadi. Apa yang ada pada dirinya Allah berikan barakah dari hartanya. Mungkin apa yang dia dapatkan hanya pas-pasan untuk kehidupan seharinya atau dua harinya. Atau hanya dalam beberapa harinya. Tetapi Allah berikan barakah. Bisa mencukupi dari kebutuhan-kebutuhan hidupnya tadi. Dia tidak terbebani oleh berbagai beban-beban apa yang menimpa orang-orang yang tidak barokah dalam harta bendanya tadi. Kehidupannya pun tenang. Tidak ada beban. Dia semata-mata menjadikan itu semuanya dalam rangka untuk menopang kehidupan dirinya kelak di akhirat. Para hadirin kaum muslimin yang saya muliakan, maka demikianlah perbedaan dua golongan manusia yang saling kontradiktif, saling bertolak belakang, yang satu semata-mata dunia dan dunia. Sedangkan yang kedua adalah menjadikan dunia itu sebagai bagian dalam rangka untuk menopang dan mendukung kehidupan dia di akhirat kelak. Para hadirin kaum muslimin yang saya muliakan. Sehingga golongan yang paling mulia adalah golongan yang kedua ini. Sedangkan golongan yang paling jelek di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah golongan yang pertama. Bahkan mereka tidak mendapatkan bagian sedikit pun dari apa yang Allah sediakan kelak dari kenikmatan di surga Allah kecuali api neraka naudzubillah min dzalik. Para hadirin kaum muslimin yang saya muliakan. Kita semuanya di dalam kehidupan dunia ini maka senantiasa untuk kemudian bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kita di dalam firman-Nya la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Kalau seandainya kalian bersyukur terhadap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian, la azidannakum, maka sungguh aku akan tambah kepada kalian nikmat tersebut. Allah akan tambah nikmat tersebut kepada kita. Kalau kita apa? Bersyukur. Kalau kita kufur sebaliknya Allah menyebutkan wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau seandainya kalian kufur nikmat tidak bersyukur terhadap nikmat tersebut, apa di antara kufur nikmat? Menjadikan harta, menjadikan kenikmatan, baik berupa kesehatan ataupun harta ataupun waktu luang yang dia yang diberikan kepadanya justru digunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menegaskan wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian kufur terhadap nikmat tersebut, Kalian mengingkari nikmat-nikmat tersebut, maka sesungguhnya azabku adalah sangat pedih. Para hadirin kaum muslimin yang saya muliakan. Maka seorang manusia, seorang yang hidup, yang Allah berikan kepadanya kenikmatan, maka dia dituntut untuk menjalani dua hal tadi. Ima dia bersyukur ataupun bersabar. Dia bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala dan dia bersabar ketika menghadapi berbagai ujian dan cobaan tersebut. Nikmat sudah kita bahas. Dari berbagai kenikmatan apa yang dirasakan oleh manusia dari berbagai kenikmatan-kenikmatan tadi. Di dalam porsi kesabaran tidak hanya terbatas dalam perkara-perkara yang tidak disukai, Sebagaimana yang telah kita singgung sedikit dalam pembahasan kita tadi, bahwa kesabaran pun juga dalam perkara-perkara yang terkandung padanya kenikmatan. Karena kesabaran itu terkandung, mengandung atau terkandung padanya tiga aspek. Terkandung padanya tiga aspek. Yang pertama adalah apa? as sabaru ala ta'atillah. Yaitu bersabar di atas ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah perkara yang sangat berat. Seorang dituntut untuk istiqamah di atas ketaatan kepada Allah. Kadang-kadang seorang diuji, dicoba dengan teman-teman yang kurang baik, yang kemudian membisikkan kepadanya perkara-perkara yang menjerumuskan kepada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia dituntut untuk sabar di atas ketaatan kepada Allah. Jangan tergiur dia dengan fitnah dunia, dengan perkara-perkara yang menipu dari kehidupan dunia. Kemudian yang kedua adalah as-sabru an maksiatillah, bersabar untuk tidak terjerumus ke dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini juga bagian dari kesabaran. Jangan sampai dia kemudian terjerumus dalam kemaksiatan tadi, maka dia harus bersabar, dia harus istiqomah. Jangan sampai dia terjerumus dalam apa yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah as sabaru ala aqdarillah bersabar terhadap apa yang Allah tentukan kepadanya dari takdirnya baik diuji yang menimpa kepada dirinya dari sakit yang mengurangi dari rasa sehatnya atau yang mengurangi dari kesehatannya demikian juga diuji dengan kemiskinan yang mengurangi dari hartanya atau diuji dia dengan berbagai perkara yang Allah berikan kepadanya maka dituntut di sini seorang untuk as-sabru ala aqdarillah. Bersabar dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala tentukan kepadanya dari ketentuan-ketentuan dari Allah dan takdirnya tadi. Bersabar terhadap qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Maka para hadirin kaum muslimin yang saya muliakan, ketika seorang bisa memenuhi kesabaran yang memenuhi tiga aspek tersebut, maka dia adalah termasuk orang-orang yang beruntung dan dijauhkan darinya kerugian. Para hadirin kaum muslimin yang saya muliakan, kalau kita melihat, menengok dari firman Allah dalam surat Al-Asr, ketika Allah menegaskan tentang orang-orang yang merugi, ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan masa demi masa, wal 'asr, innal insana lafi husr. Dan demi masa, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan masa. Yang ini adalah merupakan hak Allah Subhanahu wa taala karena Allah adalah al halik Allah adalah Zat yang Maha Mencipta. Sedangkan makhluk tidak boleh bersumpah kecuali atas nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia itu berada di atas kerugian. Penyebutan di dalam al, lafat al-insan dengan alif lam dikatakan oleh para ulama ahli tafsir alif lam di sini adalah alif lam tufidul istighraq atau dikatakan al-istighraqiyah, alif lam al-istighraqiyah, yaitu alif lam yang mananya adalah secara umum. Yang artinya apa? Ay jami'ul insan, ay kullal insan. Yaitu maknanya adalah seluruh manusia. Manusia dari jenisnya. Maka seluruhnya adalah dalam keadaan merugi. Lafi husrin sungguh-sungguh, sungguh-sungguh mereka dalam keadaan apa? Merugi. Illalladzina amanu kecuali yang Allah kecualikan di sini. Siapa mereka? Illalladzina amanu wa amilus salihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Kecuali dikecualikan di sini adalah orang-orang yang dikecualikan mereka tidak merugi, dijauhkan dari kerugian sehingga mereka mendapatkan kebahagiaan dan keberuntungan tersebut. Siapa mereka? Adalah orang-orang yang beriman, Ya orang-orang yang beramal saleh. Orang-orang yang saling mewasiatkan di atas kebenaran. Dan saling mewasiatkan di atas kesabaran. Maka ini semuanya adalah tercakup dalam keadaan seorang muslim. Yang mereka adalah beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mereka beramal saleh. Beramal ketaatan kepada Allah. Menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dan saling mewasiatkan di atas kebenaran, di atas al-haq mengajak manusia kepada kebaikan, baik kepada sesama manusia, baik kepada tetangga, mewasiatkan kepada kebenaran, mengajak kepada ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian juga watawasau sabr dan mereka mewasiatkan di atas kesabaran. Maka ini semua adalah tercakup pada keadaan seorang muslim, seorang mukmin. Para hadirin kaum muslimin yang saya muliakan, maka demikianlah seorang muslim, seorang mukmin ketika mereka hidup di dunia ini. Seluruh urusannya itu baik. Seluruh urusan yang ada pada mereka itu baik walaupun mereka mungkin dalam keadaan susah dari sisi masalah rezeki. Tetapi mereka tidak khawatir dengan rezeki yang Allah berikan tersebut. Karena rezeki pada dasarnya yang Allah berikan tadi adalah sesuai dengan apa yang Allah berikan kepadanya adalah mencukupi insya Allah untuk kehidupannya tersebut. Yang penting dia bersyukur dan kona'ah terhadap apa yang telah diberikan kepadanya tadi. Sehingga dia pun tetap berusaha mencari nafkah. Tidak kemudian dia ya berba kemudian berpangku tangan tidak mau bekerja, tidak mau mencari nafkah, tidak. Tetapi dia berusaha tetap mencari nafkah sesuai dengan apa yang Allah berikan kepadanya dari kemampuan. Ketika dia sudah berusaha menjalankan kewajiban demikian, maka dia pun tidak lalai dan tidak lupa dengan kewajiban yang Allah berikan kepadanya untuk tetap beribadah, untuk tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin kaum muslimin yang saya muliakan, maka demikianlah apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jam berapa Isa? Sebentar lagi. Sebagaimana yang disebutkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tentang keberadaan seorang Muslim yang seluruh urusannya adalah baik, Beliau mengatakan ajaban li amril mu'min. Inna amrahu kullahu khair. Sungguh sangat mengherankan urusan seorang mukmin. Sungguh sangat mengherankan. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, urusan apa yang ada pada seorang mukmin. Inna amrahu kullahu khair. Sesungguhnya urusan yang ada pada diri mereka itu semuanya baik, semuanya terkandung padanya kebaikan. Baik dalam keadaan senang maupun susah itu semuanya baik bagi dirinya. Sehingga dia pun semuanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan fa in asabathu sarra syakar fakana khairan lah wa in asabathu dharra sabar fakana khairan lah. Apabila diberikan kepadanya kenikmatan-kenikmatan atau kesenangan-kesenangan maka mereka pun bersyukur dengan kenikmatan-kenikmatan tersebut. Mereka tidak kemudian menjadi seorang yang ujub, merasa bangga diri, menjadi orang yang sombong dengan harta yang dia miliki. Tapi dia menjadi orang yang bersyukur. Dia memberikan hak harta tersebut di jalan Allah. Ketika dia diwajibkan untuk mengeluarkan zakat, maka dia pun menunaikan zakat tersebut sebagai kewajiban dari hartanya yang Allah berikan kepadanya. Berapa banyak manusia ketika dia diberikan atau dulunya ketika dia belum memiliki harta yang banyak atau diberikan harta yang lebih ketika masih pas-pasan dia berusaha dan berusaha untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia berusaha meminta, berdoa kepada Allah. Tetapi ketika Allah berikan kepadanya sedikit ujian dari harta yang lebih, dia lalai dan lupa dengan harta tersebut. Ketika Allah mewajibkan kepadanya untuk mengeluarkan dari sebagian hartanya untuk zakat, untuk sodakah, dia pun berat untuk mengeluarkan zakat tersebut. Terkhusus bagi seorang yang diberikan harta yang lebih, adanya kewajiban zakat bagi seorang muslim dari zakatul mal yang dikeluarkan darinya dua setengah persen, ya minimalnya dari harta tersebut, dari harta yang telah memenuhi syarat-syarat dari zakat إذا yani idza balagha alaihi nisab wa hala alaihi yang telah mencapai dari nisab dari harta tersebut dan telah memenuhi dari satu tahun penuh dengan hitungan tahun hijriah maka di sana ada kewajiban yang harus dikeluarkan oleh seorang muslim seorang mukmin dari hartanya tersebut para hadirin kaum muslimin yang saya muliakan maka dari apa yang Allah Subhanahu Rasul sallallahu alaihi wasallam sebutkan tadi Keberadaan seorang muslim baik dalam keadaan senang maupun susah, semuanya baik. Dalam keadaan senang dia pun syukur. Dalam keadaan dia diberikan dari ujian musibah, diberikan sesuatu yang dia tidak sukai secara fisik atau secara harta, maka dia pun tetap bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mengeluh. Tetapi dia berusaha tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka demikianlah kita semuanya dalam kehidupan dunia senantiasa berlindung kepada Allah dari kejelekan yang muncul dari harta yang melimpah dan demikian juga berlindung dari kejelekan apa yang ditimpakan kepada seorang dari kefakiran. Karena sesungguhnya ketika seorang terlalu lebih hartanya bisa jadi seorang lalai terhadap hartanya tersebut. Demikian juga seorang yang jauh dari harta yang artinya dia jatuh dalam kemiskinan yang sangat yang bisa jadi seorang kemudian akhirnya naudzubillah dia ketika tidak bisa bersabar dengan nikmat, dengan ujian kesabaran tersebut dia kemudian mengambil dengan cara-cara yang tidak halal berusaha mencari jalan pintas maka demikianlah yang dibimbingkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam di antaranya doa yang dibimbingkan oleh beliau dalam hadis yang disahihkan oleh sebagian para ulama Ketika beliau An-Nabi alaihi salatu wasallam berdoa, "Allahumma inni a'udzubika min adabil qabri wa min adabin nar wa min syarri fitnatil ghina aw min syarril ghina wal faqr." Ya Allah, aku berlindung dari adab neraka dan aku berlindung dari adab kubur dan aku berlindung dari kejelekan yang muncul dari kekayaan dan aku berlindung dari kejelekan yang muncul dari kemiskinan. Para hadirin kaum muslimin yang saya muliakan, demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan tausiah pada malam hari ini. Semoga ini bisa kita ambil pelajaran dari apa yang kita sampaikan tadi. Baik dari ayat yang Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Demikian juga apa yang disebutkan oleh rasul dalam sunnahnya. Maka sesungguhnya itu semuanya adalah pelajaran penting bagi kita sebagai bekal dalam kehidupan kita bahwasanya sesungguhnya kita semuanya akan kembali kepada Allah dan dimintai pertanggungjawaban kelak di sisinya. Para hadirin kaum muslimin yang saya muliakan, demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita sebagai hamba-hamba Allah yang bersyukur dan senantiasa menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang bersabar. Demikian wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته